kebodohan untuk menjauhi kebodohan tersebut kita gemar hadir di majelis taklim untuk menambah ilmu kita dan tatkala kita pulang dari majelis mendapatkan ilmu maka kita amalkan ilmu tersebut dan kita ajarkan kepada keluarga kita yang ada di rumah atau mungkin tetangga kita dan lain-lainnya dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita gemar dan rasa cinta dan rasa rindu untuk duduk selalu bersama para ulama, memandang wajah ulama dan dekat dengan ulama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dan kita di saat ini telah berada di bulan yang mulia yaitu bulan Rajab bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang harus kita lakukan di bulannya Allah ini apa yang harus kita perbuat di bulan yang mulia ini yaitu memperbanyak istighfar memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan sadar yang dibarengi dengan kesadaran yang sungguhnya merenungi akan dosa karena dosa manusia itu kalau tidak kita mintakan ampun dari Allah Subhanahu wa taala ya, Allah tidak ampuni dan Allah akan marah dan sungguh tidak ada hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kesadaran sehingga seorang hamba yang beristighfar bertobat kepada Allah itu karena dia sadar. Maka di bulan yang mulia ini perbanyak istighfar, perbanyak doa agar Allah ampuni dosa kita. Para ulama mengatakan Rajab itu bulan untuk kita menanam. Kemudian nanti kita akan masuki bulan Sya'ban dan bulan Sya'ban itu bulan untuk kita menyirami tanaman tersebut. Dan nanti kita akan memasuki bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu bulan untuk kita panen. Sehingga di bulan Rajab ini kita bersihkan dosa kita ini dengan kita berbanyak istighfar. Ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para salafun saleh itu mengajarkan kepada kita ketika masuk bulan Rajab perbanyak baca firli warhamni wa tub Rabbi ufirli warhamni watub aliyah. banyak baca doa tersebut ya. Yang artinya Allah ya Allah ampunilah aku dan berilah rahmat untukku dan terimalah taubatku. Dibaca 70 kali setelah sholat maghrib atau sholat isya. Lebih banyak, lebih bagus. Karena tidak ada ruginya orang beristighfar itu. Karena kita harapkan dengan istighfar Allah ampuni segala dosa kita. Kita masuk bulan Syaban dalam keadaan yang suci tanpa dosa. Kemudian kita dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat dan masuk bulan Ramadan dalam keadaan diri kita sempurna. Sehingga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang pantas untuk menerima malam Lailatul Qadar. Maka mulai dari hari ini, mulai dari bulan ini kita persiapkan bulan Ramadan yang begitu suci. Ya. Dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala banyak istighfar. Ya. Tidak bisa baca doa tadi istighfar, astaghfirullahalazim diperbanyak. Tapi dengan syarat dibarengi dengan kesadaran. Renungilah dosa yang pernah kita lakukan. Sambil kita istighfar satu kali, kita renungi, Ya Allah, dulu aku pernah berbuat dosa itu, Ya Allah. Ya Allah, dulu aku pernah menggunjing orang, Ya Allah. Ya Allah, dulu aku pernah berzina, Ya Allah. Kita sebut-sebut dosa kita sambil kita istighfar agar kita sadar kalau kita beristighfar ini karena banyaknya dosa kita ya. bukan karena ingin mengambil fadilah bulan Rajab saja kemudian kita banyak istighfar sampai istighfarnya 10 ribu kali tapi tanpa adanya kesadaran percuma istighfarnya ya. istighfar sambil sadar kalau kita ini hamba Allah yang tidak pernah luput dari dosa sehingga Allah ampun dosa kita kita keluar dari bulan Rajab tanpa membawa dosa sedikit pun amin ya rabbal alamin kemudian para hadirin hadirat di bulan Rajab ini ya, ada kemuliaan-kemuliaan dan Allah menganjurkan kepada kita Nabi Muhammad pun juga untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari ibadah tersebut adalah puasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab ada sekelompok kecil dari hamba-hamba Allah yang kerjaannya membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Sehingga dalam puasa pembahasan puasa di bulan Rajab ini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok tadi yang suka membid'ahkan, mensyirikkan orang yang puasa di bulan Rajab. Kemudian ada kelompok kedua orang yang menggebu-gebu ya, bersemangat menyebarkan tentang kemuliaan dan fadilah puasa di bulan Rajab tanpa disadari hadis-hadis yang dibawakan terkadang hadis maudhu atau hadis dhaif ya. hadis yang dibuat-buat sehingga perlu kita jelaskan ya, bahwasannya puasa Rajab itu hukumnya adalah sunnah hukumnya adalah sunnah jadi kalau ada sekelompok kecil dari hamba Allah yang mengatakan puasa rojab itu bid'ah dolalah, ya, sesuatu yang baru dan sesat, kita katakan salah. Puasa rojab itu hukumnya sunnah. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama dengan tuntas dan gamblang. Ya. Dan Alhamdulillah kita punya guru Buya Yahya sudah pernah mengarang risalah kecil tentang kontroversi puasa di bulan Rajab yang diperdebatkan oleh mereka kelompok kecil yang melarang puasa di bulan Rajab. Kita nukil sedikit, kita jelaskan bahwasanya puasa di bulan Rajab itu sunnah dan sudah dijelaskan oleh para ulama, ya. bahkan dari empat madhab, dari madhab Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan puasa di bulan Rajab adalah sunnah. Sedangkan madhab Imam Ahmad ibn Hambal, beliau mengatakan puasa di bulan Rajab secara keseluruhan hukumnya makruh. Puasa di bulan Rajab secara keseluruhan hukumnya makruh, tapi kemakruhan itu akan hilang kata beliau jikalau kita bolongi satu hari saja tidak puasa di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab 30 hari ini menurut Imam Ahmad ibn Hambal. Kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, ya. kemudian Imam Abi Hanifah puasa di bulan Rajab sunnah mau puasa penuh atau sehari puasa sehari tidak atau cuma puasa di awal bulan Rajab saja hukumnya sunnah tapi kalau menurut madhab Imam Ahmad Ibn Hambal puasa penuh di bulan Rajab hukumnya makruh tapi kemakruhan itu akan hilang dengan beberapa hal yang pertama ya. kemakruhan itu akan hilang jika puasa 30 hari itu satu hari kita tidak berpuasa di bulan Rajab 30 hari bulan Rajab 29 hari saja kita berpuasa, satu hari tidak puasa maka kemakruhan itu akan akan hilang dan menjadi sunnah. Atau kita berpuasa 30 hari di bulan di bulan Rajab, tapi sebelum masuk bulan Rajab kita puasa terlebih dahulu dan kita sambung dengan bulan Rajab. Atau yang ketiga, ya, puasa di bulan Rajab secara penuh disambung puasa di bulan Sya'ban. Ya. Artinya apa? Kalau kita sendirikan puasa 30 hari, di madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal hukumnya makruh. Tapi madhab kita, madhab mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu madhab syafi'i, hukumnya sunnah puasa di bulan Rajab, dan itu ada dalilnya. Dan itu ada ada dalilnya. Dan dalil pun dibagi menjadi dua. Ya. Ada dalil yang umum, menjelaskan tentang puasa sunnah di bulan-bulan haram, dan ada dalil yang khusus puasa sunnah di bulan Rajab. Pertama, dalil yang umum yang jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda hadis riwayat Bukhari, "Kullu amal ibni Adam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa ana ajzi bihi au kama Seluruh perbuatan anak Adam, yaitu para manusia ini, pahalanya untuk dirinya kecuali puasa kata Allah Subhanahu wa taala ini hadis qudsi kecuali puasa aku yang akan balas pahala itu sendiri maksudnya apa Allah mengatakan kalau puasa ada seorang hamba yang ahli puasa pahalanya aku yang mengatur kalau kita sholat berjamaah kita sholat berjamaah seorang suami sholat berjamaah dengan istrinya atau dengan anak-anaknya atau kita sholat berjamaah di masjid kita sudah tahu pahala sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat perbedaannya. Tapi untuk puasa tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saking mulianya puasa. Sehingga dalam hadis ini dimaksudkan adalah hamba Allah ini diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak puasa. Di waktu apapun kecuali di lima hari yang diharamkan oleh Allah untuk kita berpuasa. Apa itu? Ya. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Idul Adha. Dua hari ini haram untuk berpuasa dan yang ketiga adalah ayam tasrik. Tiga hari setelah hari raya Idul Adha itu juga diharamkan. Ustaz, setengah bulan Syaban itu juga diharamkan setahu kita. Ya. Yang kita bahas di sini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Tidak ada yang boleh berpuasa di hari itu yaitu hari hari Id, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri Kemudian ayam mutasrik itu haram secara mutlak untuk kita berpuasa di dalam hari tersebut. Tidak boleh. Tapi tapi untuk setengah bulan Sa'ban yang sering kita dengar dari guru-guru kita bahwasannya ketika masuk 15 tanggal 15 bulan Syaban setelah itu tidak diperbolehkan puasa ya. sering kita dengar seperti itu itu masih ada pengecualian kalau kita sudah biasa puasa sebelum hari tersebut kita boleh puasa tidak haram hukumnya puasa itu hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Kalau kita sudah biasa, ya, bapak ibu sudah biasa puasa Senin Kamis, ya. setiap tahun puasa Senin Kamis atau setiap harinya puasa, setiap minggu puasa Senin Kamis. Masuk bulan Syaban, di pertengahan Syaban, ibu bingung. Ini dikatakan kalau puasa setelah tanggal 15 sampai akhir Syaban itu hukumnya tidak boleh. Terus bagaimana puasa kelanjutanku ini puasa Senin Kamisku, lanjutkan tidak jadi masalah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Atau seorang wanita muslimah yang punya hutang belum dibayar. Punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, belum dibayar kok sudah sekarang ini tanggal 15 Syaban lebih. Tetap harus di, dibayar, tidak haram ber, berpuasa. Ya. Dalam bab ini, kita itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa kecuali di hari yang lima tersebut. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian tiga hari tasrik. Selain itu kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah untuk memperbanyak puasa. Karena puasa adalah ibadah yang paling bagus ya. Sehingga kita diperbanyak untuk puasa dan dikatakan aku sendiri yang membalas pahala orang yang berpuasa kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain pun Nabi mengatakan la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misik yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim Beliau mengatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau misik nanti di hari kiamat. Bau mulut orang yang berpuasa, eh, karena orang yang menahan makan itu tidak makan, bau mulutnya akan berubah. Ya. Bau mulutnya akan berubah dan perubahan ini kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih indah baunya dan lebih harum daripada bau misik. Eh. Nanti di hari kiamat tandanya apa? orang yang memperbanyak puasa ya, dia akan merasakan indahnya mendapatkan bau yang lebih harum daripada mesek nanti di hari kiamat ya. sehingga ini dalil yang umum dalil yang umum untuk kita berpuasa di bulan apapun lebih-lebih bulan yang haram ya. bulan haram itu ada empat ya. Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, Rajab disunahkan secara benar-benar dan sungguhnya di bulan 4 ini untuk kita memperbanyak puasa termasuk bulan sekarang, bulan Rajab. Kemudian ada dalil puasa Rajab yang khusus. Ya. Tadi dalil umum. Kita mau puasa di bulan apapun bukan harus bulan Rajab saja, hukumnya sunnah dan sangat baik. Kemudian dalil yang khusus berkenaan dengan puasa di bulan Rajab hadis riwayat Muslim bahwasannya sahabat Utsman Ibn Hakim Al-Ansari Beliau berkata, Sa'al tu Sa'id bin Jubair. Aku berkata, aku bertanya kepada sahabat Sa'id ibn Jubair tentang puasa Rajab. Dan kita ketika itu, kata beliau, kata Sayyidina Utsman bin Hakim Al-Ansari ini, ketika aku tanya kepada sahabat Sa'id ibn Jubair ini tentang puasa Rajab, kita ketika itu lagi di bulan Rajab. Kemudian sahabat Sa'id ibn Jubair ini berkata, Samit, Sami'tu ibn Abbas, aku mendengar mendengar dari sahabat Ibnu Abbas yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa arwahuma yaqul Sahabat Ibn Abbas ini mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nagula la yuftir. Rasulullah itu di bulan Rajab beliau berpuasa sampai kita katakan beliau tidak berbuka sama sekali. Maksudnya apa? Sekali beliau Rasulullah ini ketika masuk bulan Rajab beliau puasa penuh. Sampai para sahabat ini memandang Rasulullah tidak pernah makan di siang hari di bulan Rajab. Makanya setelah maghrib saja beliau berbuka. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa hatta nakula Dan saat ketika masuk bulan Rajab lain, Rasulullah tidak puasa sama sekali. Rasulullah tidak puasa sama sekali sampai kita katakan Rasulullah tidak tidak puasa. Maksudnya di sini apa? Rasulullah itu memberikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita bahwasannya puasa di bulan Rajab itu hukumnya sunnah bukan wajib. Kalau seandainya Rasulullah itu puasa setiap bulan Rajab dengan puasa yang penuh 30 hari, niscaya sahabat ini akan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat ini, ya, mereka hidup hanya untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti sahabat puasa bulan Rajab secara penuh dan istiqamah terus setiap tahun masuk bulan Rajab, puasa 30 hari, masuk bulan Rajab lagi, puasa 30 hari, nanti para tabi'in akan mengikuti para sahabat. Dan sehingga nantinya para ulama akan mengambil dalil bahwasannya puasa Rajab itu adalah wajib. Tapi tidak dijelaskan oleh Imam Al Sayyidina Abdullah bin Abbas ini bahwasanya puasa Rajab itu sunnah dengan hadis ini. Rasulullah terkadang masuk bulan Rajab Rasulullah puasa penuh. Terkadang di luar bulan keluar bulan Rajab masuk bulan Rajab yang akan datang puasa Rasulullah tidak puasa penuh. Ya. Bahkan tidak puasa sama sekali. Tandanya puasa bulan Rajab itu itu sunnah. Kemudian ada lagi hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Imam Abu Dawud An Mujibah Al-Bahiliyah An Mujibah Al-Bahiliyah dari seorang sahabiah an abiha au Amiha dari pamannya atau ayahnya bahwasanya paman dari sahabat sahabiah Mujibah al-Bahiliyah ini atau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumantalaqa setelah datang bertemu Nabi, berpisah dengan Nabi ketika datang tahun yang akan datang ya, tahun kedepannya bertemu Nabi kembali dan dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ama ta'rifuni?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tahu aku? Apakah engkau mengenaliku wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Man anta?" Ya. Siapa dirimu? Dan paman dari Sahabiah Mujibah Al-Bahliyah ini menjawab, "Anal Bahili." Aku adalah Bahili. Allah ji'tuka amal awal aku yang datang kepadamu di tahun kemarin wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Fama ghayyaraka Waqad kunta hasanal hay'ah. Rasulullah menjawab, Rasulullah tidak mengenali orang ini yang telah bertemu dengan Rasulullah di tahun lalu dan Rasulullah mengatakan siapa dirimu aku adalah Bahil. Kemudian setelah dia jawab dirinya, Rasulullah itu kenal dengan dia, tapi karena ada perubahan pada tubuhnya Rasulullah mengatakan rama ghayyaraka. Waqad kunta hasanal hay'ah. Apa yang menjadikan engkau berubah seperti ini? Padahal dulu engkau itu punya badan yang segar bugar. Ya. Sekarang kok badanmu kurus. Ya. Kurus sekali badannya sehingga aku tidak bisa mengenali engkau. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al Bahili ini berkata, Galama akal tu ta'aman illa bilain. Mundu faratuka aku tidak pernah makan makanan di waktu siang dan aku hanya makan di waktu malam semenjak aku bertemu dengan dirimu wahai Rasulullah di tahun lalu di tahun yang lalu bertemu dengan Rasulullah setelah perpisahan dengan Rasulullah berpuasa setiap hari berpuasa setiap hari makan di waktu malam sampai ketemu Rasulullah di tahun depannya dan berkata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata lima adzabta nafsak kenapa engkau siksa dirimu kenapa engkau engkau siksa dirimu summa kemudian Rasulullah mengatakan sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin berpuasalah di bulan sabar eh, atau bulan haram dan berpuasalah satu hari di setiap bulannya berpuasalah di bulan haram dan berpuasalah satu hari di setiap bulannya itu perintah Nabi Muhammad kepada Al-Bahili kemudian sahabat Al-Bahili ini mengatakan zidni fa'in nabi kuah, tambahlah wahai Rasulullah jangan cuma sehari aku punya kekuatan untuk berpuasa lebih dari sehari wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah mengatakan, Sum yaumain. Kalau begitu puasalah dua hari setiap bulannya. Dala sitni. Tambahlah wahai Rasulullah kalau cuma dua hari aku kuat, kata sahabat Bahili. Sum salah sata ayam. Kalau begitu puasalah tiga hari. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Dala zidni. Tambah wahai Rasulullah. Kalau cuma tiga hari mah gampang, kata sahabat Bahili ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, Kala sum minal hurum watruk. Sum minal hurum watruk. Summinal huruf watruk. Diulang tiga kali Nabi Muhammad SAW. Berpuasalah di bulan haram dan tinggalkan. Berpuasalah di bulan haram dan tinggalkan. Berpuasalah di bulan haram dan tinggalkan. Maksudnya apa berpuasa di bulan haram dan tinggalkan? Jangan jadikan puasa di bulan haram ini adalah puasa yang wajib. Kalau engkau lagi kepengen puasa, puasa. Tidak pengen puasa, tidak jadi masalah. Ini adalah dalil tentang puasa, ya. fadilah puasa dan kesunahan puasa di bulan haram. Ya, sudah kita katakan tadi, bulan haram itu ada empat, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan bulan yang kita masuki ini adalah bulan Rajab termasuk dari bulan haram. Kata Nabi Muhammad, puasalah di bulan haram, watruk. Berpuasalah kalian di bulan Rajab ini. Kalau mau tidak puasa, tidak jadi masalah, tidak apa. Tapi sungguh berbeda orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ya. Jadi di sini sudah kita ambil sedikit dari dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang kesunahan puasa Rajab. Kalau ada sekelompok kaum yang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah, puasa Rajab itu syirik dan lain-lainnya, berarti tidak memahami hadis Nabi Muhammad SAW Dan lebih parahnya lagi, ya, mereka mengatakan umat Muslimin ini ahlu sunnah wal jamaah al asari as sufi yang bermadhab. Mereka katakan yang puasa di bulan Rajab adalah syirik, ya, fasik dan lain-lainnya mereka membawa hadis tentang larangan puasa di bulan Rajab itu mereka bawakan hadis Sayyidina Umar eh, dari Sayyidina Umar yang mengatakan Sayyidina Umar itu mengatakan kalau ada yang puasa di bulan Rajab secara penuh akan aku pukul kata Sayyidina Umar eh. dan bawakan hadis-hadis lain dan terkadang hadis yang dibawakan itu adalah hadis maudhu eh, hadis yang dibuat-buat sendiri mereka melarang kita untuk puasa di bulan Rajab dengan hujah bahwasanya tidak ada dalil di bulan puasa di bulan Rajab ini tidak ada kesunahan puasa di bulan Rajab ini, tidak ada yang dalil yang datang dari Rasulullah di bulan Rajab ini tentang sun, uh, puasa. Tapi mereka melarang kita dengan bawa hadis yang juga maudhu. Ini sudah menyalahkan kita bahwa hadisnya dibuat-buat dan sungguh ya, hati-hati ya, kepada kita pun jangan gampang ya, membawa tentang fadilah puasa di bulan Rajab ya. yang puasa di bulan Rajab dapat ini dapat itu dapat ini dapat itu ya dengan mengatakan membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketahuilah Nabi pernah berkata dalam hadisnya man kadzaba aliyam muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar orang yang berbohong dengan membawa namaku kata Nabi Muhammad maka tempatnya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam nerakanya ya. hati-hati ya kalau kita belajar ilmu hadis itu harus kita ketahui dan bahkan seorang ustadz pun kalau ingin membawakan ilmu hadis harus ketahui ini hadis benar atau tidak. Dan terkadang nampak hadis yang dibuat-buat dengan hadis yang asli sahih dari Nabi Muhammad SAW itu nampak bedanya. Hadis yang maudhu ini rata-rata cirinya terlalu berlebihan dalam menyampaikan sebuah fadilah. Terlalu berlebihan dalam menyampaikan sebuah fadilah. Misalnya ya, yang puasa rojab dijamin masuk surga, enak dia menjamin surga seakan-akan surga itu milik dia sendiri ya. dan lain-lainnya memang benar kalau seandainya orang yang banyak puasa itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang tak terhingga mungkin balasannya pun juga surga ya. bahkan dikatakan nanti ada yang puasa Senin Kamis dan lain-lainnya dapat masuk surga dan lain-lainnya memang ada tapi kalau untuk puasa Rajab jangan berani-beraninya membawa hadis maudhu dengan menisbatkan nama Nabi Muhammad dalam hadis tersebut. Sungguh kalau kita menisbatkan nama Nabi Muhammad dalam hadis maudhu ini pertanda kita sudah siap untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala naudzubillah summa naudzubillah. Jadi intinya kesimpulannya adalah puasa di bulan Rajab ini hukumnya sunnah. Tidak usah bingung, tidak usah ragu. Kalau pernah dengar di radio atau di media sosial lainnya, di internet dan lain-lainnya kok ada ustadz yang mengatakan di bulan Rajab puasa di bulan Rajab itu hukumnya bid'ah dalalah, tidak usah didengarkan. Ya. Tidak usah di, didengarkan. Kita doakan supaya mereka dapat dapat hidayah. Tidak usah didebat. Ya. Tidak usah didebat. Tidak ada gunanya debat orang-orang seperti itu. Ya. Yang ada bikin capek mulut saja. Kecuali jikalau mereka kepingin tahu kalau kita ini berpuasa di bulan Rajab ini dengan dalil apa? Kita berikan dalilnya. Kita kasih tahu dalilnya. Tapi kalau mereka ngajak debat yang intinya di akhir dari perdebatan itu tidak ada yang mau mengalah, ya. dia tidak mau masuk ke ahlus sunnah wal jamaah dan kita pun sudah sudah pasti tidak akan masuk ke dalam madhabnya dia. Maka tidak usah di, tidak usah dilakukan karena kata para salafun salih itu ya, berdebat itu bukan adatnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Nabi itu mengajarkan kita untuk untuk berdebat ya, untuk mencari kemenangan tidak ada. Kalau berdebat untuk meluruskan itu yang boleh. Tapi dengan syarat wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Berdebatlah, ya. berdialoglah dengan mereka yang butuh petunjuk agar bisa lurus jalannya billati hiya ahsan dengan kata-kata yang baik. Ya. Tapi yang kita pahami dan terkadang sering terjadi kalau sudah ada perdebatan selanjutnya akan ada permusuhan. Kalau sudah ada perdebatan, lebih-lebih tentang akidah dan lain-lainnya, setelah itu akan ada permusuhan. Dulunya saling menyapa makan bareng, karena ada perdebatan, tidak menyapa lagi. Ya. Bermusuhan, tidak saling sapa, saling menghatam, saling mencaci dan lain-lainnya. Lebih baik tidak berdebat. Ya. Lebih baik tidak tidak berdebat. Tidak usah pusing-pusing ngurusi mereka. Yang penting kita ngurusi, ngurusi diri kita sendiri aja. Oh, saya sudah tahu hukumnya puasa di bulan Rajab itu sunnah. Puasa bismillah. Ya. Mau puasa sehari tidak jadi masalah. Mau puasa sehari, sehari puasa sehari tidak tidak jadi masalah. Karena termasuk puasa yang paling baik dikatakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbas siam ilallah siamu Dawud. Paling baiknya puasa menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa Daud. Sering kita dengar ya puasa Daud. Apa puasa Daud itu? Puasa Daud itu adalah karena yasumu yauman wa yuftir yaman. Ya. Puasa Daud adalah puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa terus seperti itu. Ya. Ada lagi puasa dahar, puasa selama setahun penuh, setiap hari puasa. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehingga Bapak Ibu, kalau kepingin di bulan Rajab ini, puasa sehari puasa sehari tidak tidak jadi masalah. Atau mungkin Ustaz, saya tidak kuat puasa Ustaz. Atau Ustaz, saya tidak tidak biasa puasa karena saya kerja. Pekerjaan saya keras Ustaz, saya di sawah, nyangkul dan lain-lainnya. Saya cuma bisa puasa satu hari saja itu pun libur ke sawahnya Ustaz. Tidak jadi masalah. Yang penting mengamalkan mengamalkan sun, sun, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Paham ibu-ibu ya, bapak-bapak? Itu dalil tentang puasa di bulan Rajab kesimpulannya tadi hukumnya sunnah dan itu sudah dibahas oleh para imam madhab kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu sunnah walaupun hanya walaupun sebulan penuh. Kan tadi kita katakan puasa di bulan Rajab secara penuh menurut Imam Ahmad ibn Hambal hukumnya makruh kecuali kalau sehari kita tidak berpuasa di bulan tersebut. 30 hari satu hari tidak puasa, cuma puasa 29 hari maka kemakruhannya hilang. Atau sebelumnya puasa dan sesudahnya puasa, maka kemakruhannya hilang. Dan ada riwayat dari para imah yang bermadhabkan, bermadhabkan Imam Ahmad bin Hambal, ya, bermadhabkan Hambali, mereka mengatakan puasa di bulan Rajab hukumnya sunnah. Ya. Dan tidak ada yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu hukumnya haram, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan puasa di bulan Rajab hukumnya haram itu yang harus kita yang harus kita sadari ya. Kemudian kita masuk ke dalam kitab Bidayatul Hidayah. Untuk hari ini kita tidak baca sengaja tidak baca hadis karena ini hari awal kita masuk bulan Rajab ya. Kemarin tanggal 1 sekarang tanggal 2 sehingga perlu kita jelaskan tentang puasa di bulan Rajab sehingga tidak ada kebingungan pada diri para hadirin dan hadirat, tidak usah bingung, puasa saja kalau mau puasa, tidak kuat, ya jangan puasa. Ya. Puasa satu hari boleh, mau puasa 30 hari juga boleh. Ya, tidak jadi masalah. Kemudian kita akan masuk kita Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid amin. Kemarin sudah kita bahas tentang adab dukhulil masjid ila tulu isyamas ya. Tata kerama masuk ke dalam masjid. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan kalau mau masuk masjid diawali dengan kaki kanan sambil membaca doa yang sudah kita jelaskan kemarin doanya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ghazali fa idza faragta min ar-rak'atain fanul i'tikaf wat'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atayil fajr. Kalau kalian sudah masuk masjid di waktu subuh, kemudian salat dua rakaat, salat sunnah fajar, kemudian berdoalah dengan doa yang pernah dibaca oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya sangat panjang, ya. tetap kita baca secara ringkas dan cepat. Ini doa yang kita dapati dan diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita, ya. doa fajar namanya kalau kepengen tahu beli kumpulan-kumpulan zikir harian, insya Allah di situ akan ada doa fajar sebelum sholat subuh. Ya. Kemudian nanti setelah sholat subuh ada wirdul latif karangan Al Imam Qutbil Irsyad Al Habib Abdullah Haddad. Wakul Allahumma inni as'aluka rahmatan indika tahdi bihakal ini sudah kita baca kemarin. Allahumma inni as'aluka imanan daiman yubashiru qalbi ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah untuk kau berikan kepadaku iman yang kontinu iman iman yang selalu ada dalam hati kami yubashiru kalbi yang mengembirakan yubashiru kalbi yang mengembirakan hati kami atau langsung kau berikan kepada hati kami dan kau perkuat iman tersebut ya Allah Wasalu keyakinan sadiqan dan aku mohon kepadamu ya Allah keyakinan ya, dan kejujuran hatta a'lam sampai aku mengetahui annahu bahwasanya lan yusibani illa ma katabtahu alayya tidak akan menimpa diriku kecuali apa yang telah engkau tentukan, tentukan kepadaku. Ini doa yang begitu mulia kita dianjurkan oleh Rasulullah ini untuk selalu minta iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita manusia biasa yang terkadang iman kita bertambah dan terkadang iman kita berkurang, maka mohon kepada Allah agar Allah perkuat iman kita ya. Iman berkurang itu dapat kita ketahui kok minggu lalu hadir majelis sekarang tidak hadir berarti imannya berkurang. Ya. Hari yang kemarin sholat duha kok sekarang tidak berarti imannya ber berkurang. Hari kemarin baca Quran kok tidak sekarang berarti imannya berkurang. Maka mohon kepada Allah agar, agar diberi keistiqomahan dan diberi iman yang kuat. Kemudian keyakinan yaqinan sadiqan hatta alama annahu la yusibani illa ma alayya dan berilah kepadaku keyakinan ya Allah sehingga Aku mengetahui dan aku yakin bahwasanya tidak ada musibah yang menimpa diriku kecuali itu telah engkau tentukan ya Allah. Sehingga kita harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Beriman dengan takdir Allah, Allah yang Maha mengatur. Allah zat yang Maha menyempurnakan hamba-hambanya dan Allah yang mengetahui kebutuhan kita. Ustadz, saya ini selalu diajarkan untuk berdoa bahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi terkadang Allah bukan malah memberi tapi Allah malah menambah musibah kepada diri saya Allah itu para hadirin hadirat ya, Tuhan kita itu dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsi pengarang Maulid Sentut Durar Indana Rab ya kharab kita punya Tuhan itu sebaik-baiknya Tuhan siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa seperti itu? Allah itu sangat cinta kepada hambanya yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat dengan ibadah, mendekat dengan zikir, mendekat dengan memperbanyak doa. Dan kalau Allah sudah cinta kepada hamba-hambanya itu, Allah kepingin ngetes hambanya. Eh, apakah ini hamba benar-benar istiqamah dan cinta kepadaku? Maka Allah turunkan musibah dan itu sudah ada dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quranul Al Karim. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan musibah kepadanya. Dan Nabi pun pernah menjelaskan dalam hadisnya, kalau Allah cinta kepada sekelompok kaum, Allah akan turunkan pada kaum tersebut musibah. Gunanya apa? Cinta kok malah disiksa. Ya. Kalau kita pahami menurut akal kita seperti itu kita dapati. Ya. Cinta kepada hambanya, tapi kok malah diberi musibah, malah dibikin susah. Yang kita ketahui kalau kita cinta sama istri kita, istri kita kita buat senang. Ibu cinta kepada suami ibu, suaminya dibuat senang, dimasakkan masakan yang enak. Tapi Allah ini kok seperti itu? Ya. Cinta kepada hambanya, malah hambanya dikasih musibah. Yang benar cinta kepada hambanya, kalau hambanya minta uang satu miliar, ya kasih satu mili, satu miliar. Tapi ini tidak. Hambanya minta satu miliar, tambah jadi miskin. Tidak tambah dapat uang. Kenapa? Karena Allah itu ingin menguji hambanya. Ya. Kepengen tahu kita ini benar-benar ikhlas minta kepada Allah apa tidak. Kemudian Allah itu pengen tahu. Dan Allah mengatur segalanya. Dan Allah mengetahui segalanya. Ini hamba setiap hari beribadah kepadaku. Dan minta kepadaku, memohon, mengemis kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti kalau seandainya aku beri salah satu dari doanya, dia akan menjauh dariku punya rumah yang hampir roboh. Ya. Gentengnya sudah jatuh satu persatu. Kayunya sudah keropos dimakan rayap. Minta sama Allah, ya Allah. Aku pengen punya rumah yang tinggi, yang megah seperti tangga sebelah ini ya Allah. Allah tahu kalau ini hamba aku beri. Ya. Aku beri uang untuk bangun rumah. Aku beri rezeki untuk bangun rumah. Nanti setelah rumahnya mewah, dia bakal beli TV yang besar. Dia bakal beli mobil yang mewah. Kemudian dia bakal merasa nikmat dengan rumahnya hingga lupa ibadah kepadaku. Jadi jangan pernah mengeluh akan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha mengetahui akan apa yang akan dilakukan oleh hambanya. Yang sabar jadi hamba itu, ya. Kita ini cuma numpang, ya. cuma numpang dan tidak usah ngeluh. Ya. Kenapa sih Allah kok jadikan saya miskin? Tidak usah seperti itu. Ya. Anggapan kita numpang di rumah ibu mertua misalnya. Ya. Numpang di rumah ibu, ibu mertua. Kemudian makan setiap pagi sarapannya tempe sama sambal saja. Kemudian ngeluh kepada ibu mertua. Ya. Ini ibu mertua kenapa sih setiap pagi kok makannya tempe sama sambal aja? Pantas tidak? Tidak pantas. Tidak? Tidak pantas karena apa? Kita sudah numpang di rumah orang, ya Makanya pun kita tidak mengeluarkan uang sebesar pun kok ngeluh tidak pantas sama. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan kehidupan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah takdirkan, terima takdir tersebut. Ya. Dikatakan dalam doa tadi, berilah kepadaku ya Allah kekuatan dan keyakinan sehingga aku yakin akan apa yang telah aku timpa dan aku terima di dunia ini itu semua adalah takdirmu ya Allah. Kemudian waradini bima tahuli dan ridhai aku ya Allah dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku ya. Maksudnya apa? Minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya Allah memberikan kelapangan rizki untuk kita tapi Allah jauhkan kita dari keberkahan. Apa itu berkah? Ya. Berkah itu kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala 10 ribu ya tapi bisa digunakan untuk apapun. Itu namanya berkah. Tapi kalau harta tidak berkah, dikasih sama Allah satu miliar, beli ini beli itu habis uangnya ngerasa kurang, itu tidak tidak berkah. Sehingga minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan apa yang diberikan Allah, Allah kepada kita dan minta keberkahan. Kemudian Allah ma'atini imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun. Ya Allah berikan aku iman yang kuat dan keyakinan yang tidak pernah ada kekurangan setelahnya ya Allah. Ya. Yakin yang benar-benar. Kalau seandainya ada ya, yang mengajak kita untuk menjadi orang kafir keluar dari Islam naudzubillah, tapi kita punya iman yang kuat, insya Allah kita akan tolak hal tersebut. Ya. Tapi kalau sudah kita punya iman yang tidak kuat, cuman karena Indomie ya, atau supermi sekardus saja bisa keluar dari Islam dan itu banyak dari saudara-saudari kita. Sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku iman yang kuat agar aku tetap beriman kepadamu dan tidak ada kekufuran bagiku ya Allah sampai aku mati. Ya. Wa rahmatan analu syarafa karamatika fid dunya wal akhirah dan rahmatilah diri kami ini ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah sehingga kami mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan dari dirimu ya Allah di dunia dan di akhirat ya. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manasila syuhada wa aisha suada wa nasr al a'da wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, kami mohon kesabaran indal qada tatkala engkau memberikan takdir kepada kami ya Allah. Tatkala engkau turunkan musibah, berilah kami kesabaran ya Allah wal fauza indal liqa dan belah kami keberuntungan ya Allah tatkala kami bertemu denganmu nanti ya Allah wa manazila syuhada dan tempatkan kami ya Allah di tempat para syuhada orang-orang syahid kumpulkan kami bersama orang-orang syahid ya Allah wa aisyah syuhada dan berikan kepada kami kehidupan orang-orang yang bergembira artinya apa jadikan kami hidup di dunia ini ya Allah dengan gembira dan hidup di akhirat pun dengan dengan gembira ya yang perlu kita fahami kegembiraan itu bukan diambil atau dilihat dari harta. Ya. Bukan berarti orang yang kaya kemudian dia bahagia. Orang yang punya mobil lima dia bahagia tidak. Orang yang bahagia itu adalah orang yang kona'ah. Orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta ada qalbin qanu'in fa anta malikud dunya sawa'u ya. kalau engkau punya hati yang qanaah punya hati yang merasa cukup ya. maka engkau dengan raja yang paling kaya di dunia ini sama tidak ada bedanya kalau raja punya uang yang banyak dengan uangnya dia bisa beli mobil bisa beli pesawat mungkin ya. dan kita dengan hati yang kona'ah, kita akan merasa senang dengan apa yang kita punya. Ya. Punya beras ya, sedikit, kalau dimasak hanya jadi sepiring saja, tapi hidup berdua dengan istri, ya makan disyukuri berdua dengan istri hanya sepiring. Ya. Tidak jadi masalah, yang penting kita syukuri Allah akan tambah. Dan Allah akan semakin cinta kepada hamba yang kona'ah seperti ini. Punya suami, kok ternyata rizkinya lagi lagi seret Kemudian makanannya setiap hari lauknya tempe terus bu. Ya. Beli minyak pun tidak mampu bu. Sehingga tempenya cuma dikukus saja. Ya. Direbus saja. Disyukuri. Ya. Di, disyukuri. Masih mending ibu punya suami. Ya untung-untungan bu punya suami. Banyak muslimah yang belum punya suami. Kasihan. Sehingga Nabi itu mengatakan. Paling banyak penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Paling banyak penghuni neraka adalah kaum kaum wanita. Para sahabiah, sahabat-sahabat wanita tidak terima dan berkata kepada ini, "Ya Rasulullah, kenapa kok bisa seperti itu? Apa bedanya diri kami ini dengan kaum lelaki?" Kaum lelaki ibadah dengan banyak, kami pun juga bisa ibadah dengan banyak. Nabi mengatakan, kebiasaannya kaum wanita itu uh, apa? Yuksir nasyikaka wa yaksurnal asir. Mereka kaum wanita itu seringnya suka mengeluh. Nah, ini kalau ada ibu-ibu yang mengeluh, hati-hati bu, ya, tempatnya neraka. Makanya jangan mengeluh. Ya. Kalau suami rezekinya mepet, ya syukuri aja doakan. Ya. Kunci keberhasilan seorang pria itu tergantung doa istrinya. Kalau istrinya ahli ibadah, ahli baca Quran, suka doakan suaminya, insya Allah rezeki suaminya bakal bakal lapang dan banyak. Kalau istrinya kerjanya cuma mengeluh saja, ya. Suami kerja berangkat pagi, pulang malam, sampai rumah bawa uang 10 ribu diomeli. Nah. Ini ahli neraka kata Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati. Ya. Yang sudah sikat suka banyak mengeluh. Kemudian yang kedua, yang furnal ashir, suka tidak nurut kepada suaminya. Suka melawan suami atau keluar rumah tanpa izin suami. Ini ahli neraka. Hati-hati. Makanya syukuri kalau punya suami, kok ternyata rezekinya masih mepet ya bu, masih mepet, minta kepada Allah. Ya Allah itu suami kasihan ya Allah. Naik motor panas-panas ya Allah. Pulang cuma bawa uang 10 ribu, lapangkan rezekinya ya Allah. Ini istri yang solehah. Insya Allah bakal dilapangkan rezeki rezeki suaminya. Dan syukuri. Ya. Kalau seandainya Allah takdirkan memang seperti itu. Ya. Allah yang mengatur semuanya, yakin. Ya. Kalau seandainya sudah doa Ustadz, tapi ya tetap aja setiap hari 10 ribu dapatnya Ustaz. Ya. Itu sudah agar Allah Subhanahu wa taala disyukuri ya. Masih mending masih punya su suami, yang lainnya belum punya suami kasih kasihan ya. Disyukuri seperti itu agar tidak menjadi perempuan yang ahli neraka. Dijaga Ibu ya. Dijaga akhlaknya dengan dengan suami. Mungkin ini yang bisa kita hadirkan di pagi hari ini. Kita untuk majelis kita dengan doa bersama-sama. Ya. Sebelumnya ada pengumuman ya rutinan majelis-majelis kita insya Allah akan kita umumkan setiap pertemuan setiap malam ahad kita sudah ada rutinan dan mohon saling menghubungi satu sama lain dan saling minta informasi dan mengumumkan kita harap rutinan kita setiap malam ahad ini untuk bisa dihadiri bukan hanya dari masyarakat kampung atau desa tersebut saja kita pengen kalau bisa berangkat bareng-bareng berangkat bareng-bareng dari pondok ini konvoy bareng-bareng, berangkat ke tempat, kita ngaji bareng, baca maulid bareng ya. Setiap malam Ahad kita punya rutinan ya. Sudah penuh ya. Setiap malam Ahad lagi, malam Ahad Kliwon, malam Ahad Baik, malam Ahad lagi dan lain-lainnya itu sudah penuh semuanya. Kita pengen kita berangkat bareng, kemudian di acara kita baca maulid, Bu ya. Baca maulid sedikit, kemudian mahalul qiyam dan setelah itu baru kita mulai tausiah dan tausiahnya ada usah panjang-panjang. Ya. Intinya kita bikin majelis di malam ahad ini untuk mengurangi para pemuda pemudi kaum muslim muslimat ini untuk berpacaran di luar sana. Untuk menanggulangi ini kita bikin majelis sholawatan bareng bareng-bareng kemudian kita isi ilmu ya. Kita isi ilmu itu setiap malam malam ahad kemudian setiap malam Jumat eh, setiap malam Sabtu Pahing Jumat malam Sabtu Pahing itu di rumah Bapak Huda di Tanjung untuk bisa dihadiri dan mohon informasinya ya, saling membantu saling mengingatkan satu sama lain dan mohon doanya untuk kemajuan pondok pesantren kita Al-Bahjah di Tulung Agung ini pembangunan SMP dan doakan para santri-santri ini Ibu akan menjadi para ulama-ulama yang bisa membawa Islam ini menjadi jaya dan menjadi para ulama yang ikhlas lillahi taala dan berjuang berdakwah dengan semangat. Kemudian kita minta Fatihah Ibu satu ya, untuk nenek saya yang sedang sakit dan ibu mertua saya juga sedang sakit. Mohon doanya semoga Allah beri kesembuhan kepada mereka dan Allah angkat segala penyakitnya. Allah beri panjang umur ya, untuk mertua saya dan para orang tua kita semuanya, nenek saya dan lain-lainnya agar diangkat penyakitnya dipanjangkan umur kita semuanya ayah kita ibu kita semuanya dipanjangkan oleh Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiyah ala hadini ala kunatun salihah bijahin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surul fatihah Kemudian satu lagi untuk minta fatihahnya, kirim fatihah untuk kakek istri saya yang pada minggu lalu meninggal dunia. Al-Fatihah ila ruh. Bapak Ismail wa usulihim wa furuihim wal muntasibina ilaihim ajma'in wa arwahi jami'i man ahabbana wa liman hadara fi hadzal makan wal arwah jamil hadirin wal hadirat an Allah yataqasham birahmi wa firu an Allah yaj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa an Allah yu'idu an barakatihim ala hadiniyah ولا كنة صالحة بجاه النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة kita tutup majlis kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا عن بابك فلا تدردنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين اللهم يا الله Sebagaimana engkau mudahkan kami duduk di majlis yang mulia ini ya Allah Mudahkan kami untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah Mudahkan kami untuk masuk ke dalam surgamu bersama orang tua kami ya Allah Bersama anak-anak kami ya Allah Kakek kami ya Allah Nenek kami dan saudara-saudari kami ya Allah Berserta orang-orang yang hadir di majlis ini ya Allah Mudahkan kami semua untuk masuk ke dalam surgamu bersama kasihmu Nabi Muhammad Muhammad Masukkan kami dalam surga bersama kasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Dengan berkat bulan yang mulia ini Ya Allah Ampuni segala dosa kami Ya Allah Engkau yang maha mengetahui Ya Allah akan dosa-dosa kami Ampuni dosa kami Ya Allah Orang tua kami Ya Allah Anak-anak kami Ya Allah Kerabat dekat kami Handai jalan kami Ya Allah Dan orang-orang yang hadir di majlis ini Dan para santri dan para ustaz dan asatid Ya Allah Ampuni dosa mereka semuanya ya Allah Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehatul afiah Orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah Saudara-saudari kami yang telah meninggalkan kami ya Allah Dan mereka yang pernah hadir di majelis ini ya Allah Dan telah meninggal ya Allah Lapangkan kuburan mereka ya Allah Jangan kau siksa mereka ya Allah Jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah Jauhkan mereka dari siksa api nerakamu ya Allah Ya Allah dengan berkat bulan yang mulia ini ya Allah bersihkan hati kami ya Allah Bersihkan hati kami dari segala penyakit ya Allah Bersihkan kami hati kami ini dari penyakit dengki ya Allah Dari sombong ya Allah Dari dia ya Allah Dari hasud dan lain-lainnya ya Allah Dan bersihkan hati kami di bulan ini ya Allah Dan di bulan Syaban ya Allah Sehingga kami masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang sempurna ya Allah Membawa iman yang kuat ya Allah Tanpa adanya dosa sedikit pun ya Allah Ya Allah panjangkan umur kami sehingga kami bisa memasuki bulan Ramadan ya Allah Panjangkan umur kami ya Allah Allah agar bisa menikmati puasa di bulan Ramadan ya Allah ya Allah ridai kami ya Allah ridai kehidupan kami ya Allah dan ridai apa yang telah kau berikan kepada kami ya Allah dan berkahilah segala apa yang telah kau berikan kepada kami ya Allah ya Allah panjangkan umur kami ya Allah orang tua kami yang masih hidup ya Allah saudara-saudari kami ya Allah dan orang-orang yang hadir di majelis ini ya Allah dalam keadaan sehat serta dalam keadaan taat serta sehat walafiat ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah kami sangat rindu kepada kasihmu Nabi Muhammad Muhammad Kami sangat rindu kepada kasihmu Nabi Muhammad dan kami ingin mandang wajahnya ya Allah. Maka di malam hari ini ya Allah, di saat kami tertidur pulas ya Allah, hadirkan wajah Nabi Muhammad dalam tidur kami ya Allah. Hadirkan wajah Nabi Muhammad dalam mimpi kami ya Allah. Kami sangat rindu kepada kasihmu Nabi Muhammad. Sangat kami sangat ingin dekat dengan kasihmu Nabi Muhammad ya Allah dan kami ingin berbicara dengan kasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Maka dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Dekatkanlah Nabi Muhammad kepada santri-santri kami ya Allah dan berilah keberkahan kepada ilmu mereka ya Allah jadikan ilmu kami dan ilmu-ilmu santri kami ini ya Allah ilmu yang manfaat ya Allah dan jadikan mereka para pejuang-pejuang ya Allah pejuang penyambung lisan bagi Nabi besar Muhammad dengan semangat dan ikhlas ya Allah dan jadikan ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmu kami ya Allah dan ya Allah kami mohon cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah cabut nyawa kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran ya Allah cabut nyawa kami dalam keadaan kami bersujud dengan khusyuk ya Allah cabut nyawa kami dalam keadaan kami beristighfar mohon ampun dan taubat dengan taubatan nasuha ya Allah dan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 Mohon doa selalu dan mohon maaf jika ada tutur kata yang menyinggung atau menyakiti hati para hadirin hadirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.